Terkhusus di pagi hari yang mulia ini Yang membahagiakan ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah taufiknya kepada kita Memberikan pertolongan dan kemudahan Untuk kita bertemu dan berkumpul di masjid yang mulia ini yang dimana kita tidak memiliki tujuan kecuali dalam rangka kita mempelajari ilmu agama yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan dan menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna wa yatadarasuna bainahum." إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala Mereka berkumpul di masjid tersebut dalam rangka membaca kitab Allah. Dalam rangka sebagian mereka mengajarkan terhadap sebagian yang lainnya kitab Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa rahmah dan akan diliputkan kepada mereka itu rahmah. Wadzakarahumullahu fi man indah dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya majelis yang ditegakkan oleh ahli sunnati wal jamaah majlis yang dimakmurkan oleh salafiyun adalah majlis ilmu syariah majlis ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana mereka di dalam kehidupan dunianya tujuan yang paling utama dan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan mereka di atas agama. Allah Subhanahu wa taala menegur meneguhkan dan menegarkan mereka di atas syariatnya Allah tabaraka wa taala. Karena mereka meyakini bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jannahnya. Maka berbagai macam upaya, berbagai macam usaha mereka lakukan dalam rangka Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah taufiknya kepada mereka. Menuntun ke jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه Barang siapa yang menempuh satu jalan dan di mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka menimba ilmu, dalam rangka mencari ilmu, ilmu syariah, ilmu nubuah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, balasan yang akan mereka dapatkan dengan sebab jerih payah yang mereka korbankan. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ma'asyiral muslimin, Allah. Dan di pagi yang mulia ini yakni kita ingin mempelajari tentang kemuliaan dan kesempurnaan Islam. Dan di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk apa, menyadarkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang mulia dan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala hadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Masyarakat muslimin, hafizakumullah taala. Sebelum kita membahas sebagaimana apa yang telah diiklankan masyarakat muslimin rahimakumullah. Yani tidak ada liberalisme di dalam agama yakni di, di dalam agama Islam yang mulia dan sempurna. Sebagai mukaddimah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang batilnya liberalisme di dalam agama pada khususnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam adalah agama yang mulia dan sempurna. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam sebuah ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat tersebut turun tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang menjalani ibadah wukuf di Arafah. Yang demikian ini jatuh pada hari Jum'ah Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Adina. Pada hari ini pada hari turunnya ayat yang mulia ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yakni agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku telah tamatkan atas kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam Madinah dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini pernyataan yang tegas dan jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana ayat yang mulia ini pengertiannya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya yakni tafsir Qur'anil Azim kata beliau rahimahullah hadhihi akbaru ni'amillahi taala ala al ummah Ayat yang mulia ini apa yang terkandung di dalamnya adalah merupakan nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. haitsu akmala ta'ala lahum dinahum di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka untuk mereka. Berarti syariat Islam adalah syariat yang sempurna namanya sempurna, maka tidak membutuhkan tambahan dan tidak boleh dilakukan pengurangan. Fala ila dinin ghairihi. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Maka mereka kaum muslimin tidak membutuhkan agama yang lain. Tidak membutuhkan ajaran yang lain. Wala ila nabiyin ghairi nabiyihim dan mereka pun tidak membutuhkan nabi yang lain selain nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Salawatullah wa salamuhu alaihi Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ولهذا ja'alahu Allah taala khatamal anbiya'i wa ba'athahu ilal insi wal jin Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup para nabi. Dan sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada golongan jin dan golongan manusia. Fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu kata al Imam kata al Imam Ibnu Katsir rahimahullah maka tidak ada pun tidak ada satupun perkara yang halal kecuali segala sesuatu yang dihalalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala harama illa ma harramahu dan tidak ada satu pun perkara yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala dina illa ma syara'ahu dan tidak ada ibadah kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun dan segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang apakah yang telah terjadi ataukah sedang terjadi ataukah yang akan terjadi Apakah kejadian-kejadian itu adalah terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia yang fana ini maupun kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhirat nanti? Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fahuwa haqqun fa, wasidqun. Maka berita itu adalah benar. Hak sidq Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau adalah seorang rasul yang tidak akan menyampaikan, tidak akan memberitakan kecuali dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Masyiral muslimin rahimakumullahu taala. ولا كذب فيه ولا خلف tidak ada kedustaan tidak ada perselisihan segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan وتمت Rabbika ربك wa وعدلا ay, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wa nawahi Telah sempurna kalimat Rabbmu Sidqan wa adla Benar, jujur dan adil Maknanya kata Imam Ibn Kathir rahimahullah taala bahwasanya kalimat rabbik yakni benar di dalam segala sesuatu yang diberitakan termasuk adalah apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adil di dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Ma'asyiral muslimin Hafidhakumullahu taala. Setelah itu al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, falamma akmala lahum ad-dina tamat alaihimun ni'mah. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini, agama Islam ini untuk kaum muslimin. Berarti nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka di dunia sudah sampai pada puncaknya. Makanya pada akhir ayat yang telah kita bacakan tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan waraditu lakumul Islam Madinah dan aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay farduhu antum li anfusikum fa innahu ad-dinu alladhi ahabbahu Allah wa radiyahu maka ridailah maka cintailah maka senangilah Islam untuk diri-diri kalian karena agama Islam itu adalah agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridai oleh Allah Tabaraka wa taala, wa ba'atha bihi abdul rusulil kiram. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Rasul yang paling mulia untuk membawa agama Islam yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa anzala bihi asyrafal kutub dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk agama Islam ini kitab yang paling mulia Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya fala yuqbala minhu maka tidak akan diterima amalan-amalan ibadah itu darinya wa huwa fil akhirati minal khasirin dan nanti di akhirat maka termasuk golongan orang-orang yang merugi Masyarakat muslimin Allah taala sehingga tatkala kita ingin menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menyempurnakan agama yang ada pada hati kita, maka Islam telah memberikan bimbingan arahan tuntunan dengan sempurna. Tidak perlu mencari yang lainnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Baik. Sehingga kita, tugas kita, kewajiban kita tinggal mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan sempurna dari sumbernya dari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan bimbingan tuntunan taib ahlul zikir ahlul ilm ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala taib setelah kita mengetahui dan meyakini tentang kesempurnaan syariat Islam ini yang dimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan agar kita berpegang teguh dengan agama Islam Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan jangan sampai kita itu mati kecuali dalam keadaan kita itu berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia dan sempurna ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mukaddimah khutbatul hajah beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang dimaksudkan يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian sampai mati kecuali dalam keadaan kalian berpegang teguh dengan Islam. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Hanya untuk kita sampai pada tujuan sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam ayat yang mulia ini kita kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Pasti kita harus melewati berbagai macam halangan dan rintangan. Karena itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi yang tidak mungkin bisa dihindari. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim awal daripada surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam Ini adalah huruful muqatta'ah. Potongan-potongan huruf yang tidaklah mengetahui apa hikmah dan makna yang terkandung padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah umat manusia itu mengira bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja? Setelah mereka menyatakan amanna kami beriman. Kami adalah orang-orang yang beriman. Kami adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wahum la yuftanun. Lalu mereka tidak dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walaqad fatanna min qablihim." Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh kami telah timpakan ujian dan cobaan kepada umat-umat sebelum mereka, generasi-generasi sebelum mereka. Fala Allahu alladhina sadaqu maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jujur di dalam pengakuannya. Masyarul muslimin rahimakumullah dan Allah Subhanahu wa taala pun Maha mengetahui siapa di antara mereka yang dusta. Maka dengan ujian dan cobaan itu akan terpilah, akan terpisah mana yang sadiqun, mana yang kadibun. Mana yang asli, mana yang taklidi. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Nah, di antara ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada hamba-hambanya munculnya berbagai macam pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang menyimpangkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalannya yang mulia dan yang sempurna. Sekian banyak Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan diantara antara perkara yang yang muncul marak di akhir-akhir ini di masa-masa kita sekarang ini adalah munculnya pemikiran ataupun ideologi liberalis. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita nukilkan yakni definisi ataupun pengertian dari liberalisme dari sebuah literatur yang bisa dipercaya yang ada di media yakni sosial kita yakni Wikipedia Masyarul muslimin rahimakumullah apa yang dimaksud dengan liberalisme atau liberal? Yang dimaksud dengan liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan kedua-duanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Banyak satu negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Ini nukilan pengertian dari liberalisme atau liberal dari Wikipedia. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Dari definisi yang tadi telah kita bacakan. Maka kita dapatkan sekian banyak poin dari poin-poin yang tentunya adalah menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan yang sempurna. Dikatakan bahwasannya liberalisme ataupun liberal itu adalah sebuah ideologi pandangan filsafat. Berarti di sini pondasinya yang namanya liberal atau liberalisme tentunya sangat berbeda dengan pondasi ataupun asas Islam. Asas Islam adalah wahyu mengikuti wahyu, mentaati wahyu sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ikutilah oleh kalian segala sesuatu yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Alkitab yakni Al-Qur'anul Karim wa mithlahu ma'ahu dan yang semisal dengan Al-Qur'an itu bersamanya yakni As-Sunnah. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Taraktu kum amraini lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima." Aku wariskan, aku tinggalkan kepada kalian untuk kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kalian itu berpegang teguh dengan keduanya. Yang dimaksudkan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dasar daripada liberalisme atau liberal adalah filsafat pendapat daripada manusia. Di mana mereka para a'immah menjelaskan tentang rusaknya ajaran filsafat. Ajaran yang menyesatkan umat dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله ولا أن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sungguh-sungguh aku telah mentelaah dari sebagian apa yang diucapkan oleh orang filsafat sebuah ucapan yang dimana aku tidak menyangka ada seorang muslim sampai mengucapkan ucapan yang seperti itu. yakni ucapan kufur billah Masyarul muslimin rahimakum rahimakumullah Kata beliau selanjutnya wala an yubtalal abdu dan sungguh-sungguh seorang hamba itu, itu diuji dengan melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya selain syirik maka yang demikian itu masih lebih mending daripada dia itu diuji terjerembab di dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimah rahimahullahu taala. Imamun min imami ahli sunnati wal jamaah. Jadi jangan heran kalau orang itu sudah masuk ke dalam jebakan-jebakan syaitan apa yang disebut dengan filsafat maka akan mengucapkan ucapan-ucapan yang aneh dan ajaib, ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan mungkar sebagaimana apa yang dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sampai beliau menyatakan hukmi fi ahlil kalami an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bihim fil qaba'il wal asyair wa yuqalu hadza jazaa'u man al kitaba was sunnah wa aqbala al kalam Kata beliau hukumku terhadap ahlul kalam, ahli filsafat. Mereka ini dipukuli dengan pelepah-pelepah kurma dan sendal-sendal. Sambil diarak dia. Ikhwana fillah ta'ala yang di kabilah-kabilah di pasar-pasar Kemudian sambil dinyatakan Inilah balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan lebih mementingkan, lebih mendahulukan ilmu kalam, ilmu filsafat. Masyarakat muslimin rahimakumullahu taala. Masih sekian banyak kalamnya mereka para a'immah yang menjelaskan tentang sesatnya ilmu kala Karena waktu yang tidak memungkinkan Masyarul muslimin rahimakumullahu taala bisa yakni antum semuanya merujuk di antaranya adalah di dalam kitab yakni Syarah akidah Tahawiyah lil Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala. Selanjutnya selanjutnya perkara yang kedua atau poin yang kedua. Kebebasan dan persamaan hak. Di mana paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Berarti paham liberalisme ini, ideologi liberalisme ini ingin bebas berpendapat. Ingin bebas berbuat. Ingin bebas berbicara tanpa ada aturan norma-norma yang mengikatnya. Dasar daripada mereka itu berbicara tentunya adalah akalnya, logikanya, perasaannya. Karena mereka tidak memiliki standar tolak ukur yang jelas. Padahal agama kita sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud rahimahullah taala di dalam sah, eh, di dalam sunannya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'la." Baik. Kalau saja agama itu tolak ukurnya adalah akal, maka tentunya bagian bawah daripada khuf itu lebih berhak untuk diusap, untuk dibersihkan dibandingkan dengan bagian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Walakin ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu dhahira khuffaihi akan tetapi aku lihat, aku saksikan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap bagian kedua atas atau atas daripada kedua khufnya. Kata bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita bahwasanya agama itu dengan ittiba' Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyatakan kepada mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian itu benar-benar cinta kepada Allah fattabi'uni maka ikutilah aku Kalau kamu itu mengikutiku, mengikuti sunnahku, Allah. niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarul muslimin rahimakumullah maka prinsip ittiba' ittiba'us sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam inilah prinsip yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw Apabila mereka itu mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain Faqad tadau Nisaya mereka itu akan terbimbing Mereka itu akan tertuntun Dengan iman yang benar Ma'asyiral muslimin Rahimakumullahu ta'ala dan dari prinsip batil inilah, yakni prinsip liberal, bebas, maka muncullah berbagai macam yakni statement-statement pendapat-pendapat yang jelas-jelas menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Taib menghalalkan, memperjuangkan membela dan berupaya untuk melegalisasikan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? LGBT. Karena bebas. Masyarakat muslimin rahimakumullah taala. Karena menganggap bahwasanya semua manusia itu memiliki hak yang sama. Taib Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan Inna qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya Tayyib Maka kemudian timbullah yakni statement yang menyatakan upaya untuk melakukan pembelaan bahwasanya tidak boleh menyatakan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu dan yang lain sebagainya itu adalah kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahud dan Nasara. wal musyrikin dan orang-orang kafir dari golongan musyrikin yakni selain agama Yaudah dan Nasara mereka nanti di akhirat termasuk penghuni neraka jahanam yang mereka itu akan kekal di dalamnya dan di dunia kata Allah Subhanahu wa taala mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk dengan sebab apa kekafirannya, kesyirikannya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita di dalam kitabnya. Apakah dalil dari sekian banyak dalil dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian terkalahkan dengan pendapatnya manusia. Tidak mungkin salah satu adab dari adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa الله wattaqullaha innallaha سميع 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mendahului Allah. Janganlah kalian itu mendahului kalamullah, kitabullah. warasuli dengan demikian juga janganlah kalian itu mendahului rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam tatkala yani beliau itu masih hidup setelah beliau meninggal tidak boleh mengedepankan pendapat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala." Termasuk daripada takwa adalah mengedepankan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas ucapan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah sekian perkara dari perkara-perkara yang mungkar itu muncul dari dasar yang mungkar apa yang disebut dengan liberalisme atau liberal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufiknya kepada kita kepada keluarga kita kepada masyarakat kita dan kepada para pemimpin kita ke yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala menampakkan yang hak itu hak dan melimpahkan hidayah atau taufik untuk mengikuti yang hak Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita semuanya yang batil itu batil kemudian memberikan kemampuan kepada kita untuk kita meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan sempurna sampai malakul maut datang menjemput roh-roh kita. Kita dalam keadaan istiqamah di atas agamanya yang mulia dan sempurna. Sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan ampunan dan keridoannya yang di akhirat mendapatkan jannahnya amin ya rabbal alamin Allahumma taqabbal minna innaka antas alim wa da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Jazakumullah khairan kepada Ustazuna Al-Ustaz Abdul Abbas Muhammad Ihsan Hafidahullah Ta'ala Semoga apa yang beliau sampaikan dari fawaid Faidah-faidah yang banyak Dan Masya Allah Kita semakin tahu Tentang hakikat Islam liberal Demikian pula kita masuk acara yang berikutnya Naam Hadarah ilmiah Yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Faruq Ayub Syafruddin hafizahullah taala kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan masykurin makjurina insyaallah barakallahu fikum